بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين Nah sekarang kita masuk pada tabi' selanjutnya Setelah kita pelajari na'at Sekarang kita masuk pada Al-Ataf قال الإمام ابن جروم رحمه الله تعالى باب العطف باب عطف قال الشارح يعني عطف النسق yang dimaukan ataf di sini adalah ataf nasaq نعم وهو العطف بأحد الحروف التي وضعتها العرب لذلك Atof nasak adalah atof menggunakan salah satu huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab untuknya untuk mengatofkan isim dengan isim, fiil dengan fiil. Wahia asyarah. Huruf atof ada sepuluh. Waqad bayyanaha biqaulih dan Ibn Ajur menjelaskan huruf-huruf tersebut dengan ucapannya wa huruful atfi asyaratun. Huruf-huruf atof ada sepuluh. Wahiyal waw wal fa wa thumma wa au wa am وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع Nah, ini 10 huruf atof. Qala ammal waw, adapun huruf waw. Ini huruf atof yang pertama. Fa innaha tusyriku fil lafzi wal ma'na. Maka waw fungsinya me ber, mensyarikatkan dalam hal lafaz dan makna. Mensyarikatkan dalam hal lafaz dan makna. Wala tadullu ala tertib dan tidak menunjukkan urutan. Tidak menunjukkan tertib atau urutan. Faidha kulta jika engkau katakan qama zaidun wa amrun qama zaidun wa amrun berdiri zaid dan amr maka ini di sini ada wau wa atof. Fungsinya apa? Mensyarikatkan Amr dan Zaid dalam hal berdiri. Artinya Zaid dan Amr sama-sama melakukan perbuatan berdiri. Secara lafad dan makna berserikat. Faidha kulta Qama Zaidun wa Amr Jika engkau mengatakan Qama Zaidun wa Amr Zaid dan Amr berdiri Ihtamala ayyakuna Zaid qama qabla Amr. Maka menunjukkan maka ada kemungkinan Zaid berdiri sebelum Amr. Au Amr qabla Zaid atau ada kemungkinan Amr berdiri sebelum Zaid. Au qama ma'an fi zamanin wahid atau keduanya berdiri bersama-sama pada satu waktu. Ada tiga kemungkinan dikarenakan apa? Wau tidak menunjukkan makna urutan. Nah, hanya menunjukkan perserikatan dalam hal lafaz dan makna. Qala wa ammal fa, adapun huruf atof yang kedua, fa. Fa innaha tusyriku ma qablaha ma'a ma ba'daha fil i'rab wal ma'na. Maka fa mensyarikatkan isim sebelumnya, sebelum fa bersama isim setelahnya, setelah fa dalam hal i'rab dan makna. Berserikat dalam hal i'rab dan makna illa anna fiha tertiban wa ta'qiba. Hanya saja fa mengandung makna tertib, mengandung makna urutan dan mengandung makna ta'qib. Apa ta'qib? Ai min ghairi muhlah. Yakni dengan tanpa jeda. Artinya langsung. idza qulta jika engkau katakan, Qama Zaidun fa'amrun. Berdiri Zaid, lalu Amr. فالمعطوف biha wa huwa amrun qama ba'da zaidin maka yang diatofkan dengan fa yaitu amr itu berdiri setelah zaid walaysa bainahuma muhlah dan tidak ada antara keduanya itu jeda artinya zaid berdiri langsung setelahnya amr berdiri nah sehingga fa di sini menserikatkan Amr dan Zaid dalam hal i'rab sama-sama rafa dan dalam hal makna sama-sama berdiri melakukan perbuatan berdiri dan di sini ada makna urutan Zaid dulu berdiri kemudian Amr dan urutannya itu secara langsung tanpa jeda qala wa amma summa adapun summa fa innaha tusyriku fil i'rab wal makna aidha maka dia menserikatkan isim setelahnya dengan isim sebelumnya dalam hal i'rab dan makna juga. Wa tadullu 'ala tartibi wal muhlah dan menunjukkan makna urutan dan makna muhlah, makna adanya adanya jeda. Adanya jeda antara kedua keduanya antara yang di, di ataf antara enam isim setelah summa dengan isim sebelum summa ada jeda Faidah kulta jika engkau katakan Qama Zaidun summa Amrun Berdiri Zaid kemudian Amr fa Amrun qama qabla amrun qama ba'da Zaidin Maka Amr berdiri setelah Zaid Wabayunahuma muhlah Dan antara keduanya ada jeda Artinya Zaid dulu berdiri Kemudian beberapa saat setelahnya Baru Amr berdiri Qala wa amma au. Adapun au fa innaha li ahadis syai'aini awil asya. Maka au menunjukkan pilihan kepada salah satu dari dua pilihan. Atau awil asya atau pilihan kepada salah satu dari beberapa perkara. Fa'idha kulta jika engkau katakan Qama Zaidun au Amrun Berdiri Zaid atau Amr Falqaimu ahaduhuma ghairu muayyan Maka yang berdiri itu salah satu dari keduanya Tanpa ditentukan Apakah itu Zaid atau ke Amr Namun satu, satu saja yang berdiri Salah satunya saja yang berdiri Wa amma am Adapun am Ini huruf atof selanjutnya fayu'tafu biha ba'da hamzatit taswiyah maka diatofkan menggunakan am setelah hamzah taswiyah setelah hamzah taswiyah kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala sawa'un alaihim sama saja atas mereka a'anzartahum apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka am lam tunzirhum ataukah engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka. Ya sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? Di sini am mengatofkan. Ya mengatofkan fiil. Fiil lam tunzirhum dengan fiil anzartahum. Nah, diatofkan dengan menggunakan am dan di sini jatuh setelah hamzah taswiyah itu a a anzartahum hamzah a itu di, di awal sebelum anzartahum itu disebut hamzah taswiyah au ba'da hamzatin yuqaddaru ma ba'daha wa ma qablaha bi kalamin wahid atau terletak setelah hamzah yang ditakdirkan setelahnya dengan sebelumnya dengan satu ucapan. Nahu contohnya Azaidun qama am amrun Apakah Zaid yang berdiri atau Amr? Ai takdirnya ayyuhuma qama Mana di antara keduanya yang berdiri? Nah, Qala wa amma imma. Adapun imma fahiya fil makna bimanzilati au. Imma secara makna sama dengan au. Qala wa amma bal. Adapun bal fayu'tafu biha ba'dal ijab. Maka bal diatofkan dengannya setelah kalimat positif. Artinya tidak ada nafi, penafian sebelumnya. Takul engkau katakan qama Zaidun bal Amrun. Zaid berdiri. Bahkan Amr. Fal qaimu Amrun. Maka yang berdiri itu Amr. Duna Zaid. Tanpa Zaid. Zaid berdiri. Bahkan yang berdiri itu Amr. Nah. Qama Zaidun bal Amr. Zaid berdiri bahkan yang berdiri itu Amr sehingga yang berdiri itu Amr bukan Zaid. Wabak dan nafi dan diatofkan setelah penafian. Setelah kalimat negatif ada huruf ada huruf nafi sebelumnya. Takul engkau katakan maka mazaidun bal Amrun. Zaid tidak berdiri bahkan Amr. Falqaimu qaimu Amrun duna Zaid. Maka yang berdiri juga Amr bukan Zaid. Qala wa amma la adapun la fayu'tafu biha maka diatofkan menggunakan la ba'dal ijab setelah kalimat positif yani tidak didahului oleh nafi nahwu contohnya qama zaidun la amrun zaid berdiri bukan amr fal qaimu zaidun duna amr maka yang berdiri itu zaid bukan amr wa ba'dal amri dan diatofkan dengan la setelah kalimat perintah nahwu contohnya idrib zaidan la amra pukullah zaid bukan amr Fazaid Zaid huwal ma'muru bidharbih duna Amr. Maka yang maka Zaid itulah yang diperintah untuk dipukul bukan Amr. Wa dan nida dan diatofkan dengan la setelah nida, setelah kalimat panggilan. Nahu contohnya, ya Zaid la Amr. Wahai Zaid bukan Amr. Fal munada Zaid, maka yang dipanggil itu Zaid duna Amr, tanpa Amr. Qala wa amma lakin, adapun lakin fayu'tafu biha ba'da nafyi maka diatofkan dengan lakin setelah penafian setelah kalimat nafi nahwu contohnya maka zaidun la lakin amr zaid tidak berdiri namun amr fal qaimu amrun duna zaid maka yang berdiri itu amr bukan zaid wa ba'dan nahyi dan diatofkan dengan lakin setelah nahi kalimat larangan nahwu contohnya La tadrib Zaidan, lakin Amra. Jangan engkau memukul Zaid, namun Amr. Fa Zaid huwal manhi an darbih duna Amr. Maka Zaid adalah yang dilarang untuk dipukul, namun Amr. Ya Zaid yang dilarang untuk dipukul tanpa Amr. Ya, artinya Amr lah yang di 6 yang diperbolehkan untuk dipukul. Wa qawluhu wa hatta fi ba'dil mawadhi' dan ucapan Ibnu ajurum dan hatta pada sebagian tempat juga menjadi huruf ataf pada sebagian tempat. Yakni annal atfa bi hatta qalil, yakni ataf menggunakan hatta itu sedikit. nah contohnya, contoh ataf menggunakan hatta. Qamal qaumu hatta Zaidun. Suatu kaum itu berdiri hingga Zaid juga ikut berdiri. Wal aktsaru fiha an takuna harfa jar atau harfa ibtida. Dan kebanyakan hatta digunakan sebagai huruf jar atau sebagai huruf ibtida. Kalau huruf jar setelahnya dijar oleh hatta seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar hatta matla'il fajr.